Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kembali insyaallah uh, syarah atau penjelasan hadis dari kitab Umdatul Ahkam buah karya dari Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita insyaallah akan masuk di hadis yang ke-151 masih dalam bab yang sama dengan pertemuan sebelumnya yaitu seputar salat Id ya. Kita baca seperti sebelumnya seperti biasanya hadis terlebih dahulu ya. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله فقال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حل من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin, pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-151 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya. Di mana beliau mengatakan syahidtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal id. Aku menyaksikan syahidtu ay hadartu ya Eh, aku hadir salat Id bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya di hari Id tentunya. Kemudian beliau mengatakan fabada abi salatin qabla al-khutbati bila adzanin wala iqamatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat Id sebelum khutbah ya sebagaimana ini yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya tidak sama antara sholat id dengan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat didahului didahului oleh didahulukan khutbah didahulukan uh, khutbah kemudian sholat. Kalau sholat id adalah sholat dulu baru uh, khutbah ya. Sholat dulu baru khutbah. Kemudian bila sholat bila uh, bila adzanin wala iqamatin kata Jabir dan salat idnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanpa iqamah dan tanpa adzan ya tanpa adzan dan tanpa iqamah adzan untuk menyeru untuk memanggil kaum muslimin menegakkan salat id maka itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah tidak memerintahkan hal demikian ya padahal tentunya uh, Eh, dan kalimat takbir, kalimat azan maupun iqamah ini tentunya lebih utama dibandingkan dengan kalimat eh, kalimat-kalimat yang dilakukan atau dikatakan diucapkan eh, yang tidak ada tuntunannya. Ini lebih bagus, lebih besar. Namun hal demikian azan tidak diucapkan. Azan tidak diucapkan. Maka Demikian juga lebih layak untuk tidak diucapkan adalah uh, hal-hal uh, yang mungkin uh, biasa terjadi di tempat kita. Ada yang uh, sebelum sholat itu biasanya ada yang memanggil ya. Uh, Salatul Aid rahimakumullah atau hal yang lainnya. Uh, Adhan pun di zaman Rasulullah SAW tidak dilakukan untuk uh, untuk menegakkan sholat Id. Maka demikian juga uh, tentunya tidak perlu kita melakukan ah, seruan-seruan uh, panggilan-panggilan untuk melakukan salat Id. Uh, ah, jika memang sudah disepakati atau imam atau khatib sudah datang kemudian mau menegakkan salat waktunya sudah masuk ya tinggal uh, ditegakkan dan kemudian setelah salat dilanjutkan dengan khutbah ya. Tidak perlu dengan adanya panggilan-panggilan-panggilan uh, tertentu ya. Uh, atau apalagi azan ya, apalagi azan. Dan juga demikian dengan iqamah juga tidak dilakukan ya. Anna salat al-id la yunada laha wa la yuqama laha. Bahwasanya salat id itu tidak dipanggil, tidak diadhani dan juga tidak diiqamati. Bal yusalliya min ghairi adhanin wa la iqamatin. Akan tetapi ditegakkan salat id itu tanpa azan dan tanpa iqamah. Taib kaum muslimin pendengar radio, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma qama mutawakkian. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam uh, menyampaikan khutbahnya beliau mutawakkian ala Bilalin ya. Rasulullah SAW berdiri dengan bersandar kepada Bilal bin Abi Rabbah ya Hal ini menunjukkan kepada kita bolehnya ya dan uh, dianjurkan ketika seorang imam seorang khatib itu uh, membutuhkan akan adanya sandaran ya akan adanya sandaran sebagaimana ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya annal imam ya'tanimidu ala syai'in ya'tamidu ala 'asa ala katifi insanin aw ya'tanibu ala syai'in akhar ya seseorang seorang imam itu bisa uh, bersandaran ke tongkat ya atau bersandar kepada orang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bersandar itu ke pundaknya eh, Bilal bin Abi Rabbah ya. Hal ini eh, satu hal yang diperbolehkan ya. Kemudian juga khutbah itu dilakukan eh, dengan berdiri ya. Khutbah itu dilakukan dengan berdiri sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah Summa qama berdiri ya Maka tidak dengan duduk ya khutbah itu berdiri. Kemudian kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kata Jabir فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ya Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya menyampaikan wasiat takwa, ya menganjurkan agar, agar melakukan ketaatan, ya memberikan nasihat kepada kaum muslimin mengingatkan akan surga dan neraka mengingatkan akan uh, kehidupan berikutnya ya, hal ini uh, anjuran konten dalam isi dalam konten dalam khutbah ya konten khutbah id itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW dicontohkan kepada kita bahwasanya adalah uh, uh, mengajak untuk bertakwa kepada Allah ya mengajak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya menganjurkan hal demikian ya kemudian mengingatkan kaum muslimin agar tidak terlalai dengan dunia ini bahwa ada kehidupan yang abadi ya yaitu kehidupan akhirat ada balasan surga ada neraka bagi mereka orang-orang yang tidak melakukan ketaatan ini adalah konten ya konten daripada khutbah yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Syekh Saleh Fauzan, "Fayan bagi lil khatibi ay yura'iya hadhil ma'anil 'azimah." Ya, hendaknya seorang muslim, seorang khatib uh, dalam khutbahnya untuk memperhatikan hal ini ya. Uh, yaitu takwa dan uh, mengingatkan akan kaum muslimin tentang surga dan neraka. Hal ini uh, sangat sekali dianjurkan untuk dilakukan ya. Kemudian kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kata Jabir, summa madha hatta atan nisaa." summa madha hatta atan nisaa. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi sampailah kepada uh, barisan kaum wanita ya para sahabiyat ya. kemudian Rasulullah kata uh, kemudian fawa'adhahunna wa dzakarahunna ya Rasulullah sampaikan nasihat kepada mereka khusus ya uh, uh, untuk mereka, untuk para wanita khusus, untuk kaum ibu-ibu nih khusus dan mengingatkan beliau mengingatkan para sahabiat ya nah, bahwasanya an nisa uh, hal ini ah, menunjukkan kepada kita an nisaa ya yahtajna ilal mau'izati misteri rijal ya bahwasanya para wanita juga mereka membutuhkan nasihat ya sebagaimana kita para laki-laki ini ya karena di zaman Rasulullah SAW uh, ya tidak ada pengeras suara yang bisa menyampaikan uh, pesan-pesan uh, kepada para wanita uh, kalau tidak disampaikan secara langsung maka dilakukan oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus di khutbah id ini uh, kepada mereka secara langsung. Ya. Setelah menyampaikan pesan-pesan untuk umum, kemudian disampaikan secara khusus untuk para wanita ya, untuk kaum ibu-ibu ya. Nah, ini dianjurkan ketika kita khutbah id ya, ada pesan khusus untuk mereka para wanita ya. Adapun sekarang ya, tentunya ada muka biru saut, ada pengeras suara ya. Uh, hal itu sangat memungkinkan untuk disampaikan uh, kepada khalayak umum termasuk di dalamnya adalah para wanita yang yang mungkin boleh jadi yang menyampaikan ini tidak di hadapan para wanita itu sangat bisa sekarang ya di depan di depan softnya para laki di depan softnya laki-laki ya disampaikan kemudian karena adanya pengeras suara maka sampai juga kepada soft wanita ya kalau di sini Rasulullah SAW dalam penyampaian khutbahnya pergi ke soft wanita kemudian menyampaikan secara khusus ya secara khusus pesan-pesan untuk mereka ya Kemudian kalau kita cermati kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari hadis ini ya, dari Eh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pergi dari barisan para laki-laki kemudian ke barisan wanita ini menunjukkan kepada kita anna nisa ya'tazilna 'anil rijal ya bahwasanya para wanita itu harus uh, dipisah dari para laki-laki dari kaum laki-laki ya tidak berikhtilat tidak bercampur baur ya nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat terdahulu ya barisan laki-laki di depan kemudian di belakang barisan uh, para wanita ya. Um, ini menggambarkan kepada kita hendaknya dalam dalam uh, berinteraksi dalam bergaul itu tidak bercampur baur antara wanita dengan laki-laki ya. ya. wala nabi rijal ya tidak campur baur dengan laki-laki lima fi fitnah karena dalam percampuran tersebut ada fitnah ya wa idza kana hadza fi mautinil ibadah was salah fa kaifa bi ikhtilatin nisa ma'ar rijali fi ghairil ibadah kata Syaikh Fauzan kalau dalam masalah ibadah saja ya tentunya ketika seseorang dalam kondisi ibadah ini kondisi di mana dia sedang bertakwa ya kondisi di mana imannya sedang naik ya itu ketika dia beribadah dan kondisi iman sedang naik saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, diminta untuk dipisah antara laki-laki dengan wanita ya. Apalagi kalau dalam kondisi bukan sedang ibadah yang tentunya uh, mungkin imannya tidak lebih baik dibandingkan ketika ibadah ya. Maka fitnahnya akan lebih besar di luar ibadah. Maka jauh lebih layak untuk tidak di atau untuk tidak bercampur dengan para wanita ya. Tentunya untuk dipisah ya. Kalau itu adalah eh, mungkin pernikahan, walimah ya disekat ada ada ada sekat antara tamu laki-laki dengan tamu uh, wanita ya dan sebisa mungkin juga di tempat-tempat umum kita bisa menghindari hal-hal uh, yang bersifat campur baur antara laki-laki dengan perempuan ya. Kemudian kaum ke muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa juga mengambil pelajaran bahwasanya la ba'sa anna ar-rajul yulqiya ad-darsa 'ala an-nisa'i wal khutbati 'ala an-nisa' lakin ma'asutrati wal hijab ya bolehnya seorang laki-laki ya menyampaikan pelajaran di hadapan para wanita ya ini boleh-boleh saja ya tapi ma'asatrati wal ma'as uh, uh, wal hijab ya dengan sitar dan juga dengan eh, dengan sitar dengan penghalang dengan hijab ya yang yang tidak menggabungkan antara laki-laki dengan perempuan ini eh, ya tidak ber, tidak kemudian yang menyampaikannya di tengah-tengah wanita maka ini tidak tidak diperkenankan demikian ya boleh menyampaikan nasihat boleh menyampaikan uh, mau'izah kepada uh, para wanita namun adab-adab dalam menyampaikan hal itu harus tetap ditegakkan ya tidak bercampur baur dengan mereka ya dan Rasulullah SAW juga demikian ya menyampaikan kepada para wanita secara khusus pembelajaran untuk mereka ya <clears throat> apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mereka para wanita? Rasulullah katakan, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna fa innakun aktsaru hatab jahannam." Ya. Wahai para wanita, ya, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya kalian ini eh, penduduk neraka yang paling mendominasi, ya. Paling banyak neraka itu diisi diisi oleh para wanita, Ya. Uh, neraka ini isinya didominasi oleh para wanita ya. Maka Rasulullah SAW katakan tasaddaqna, bersedekahlah. Karena kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan kalian, dari kalangan para wanita ya. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya sedekah itu bisa uh, ah, uh, ah, bahwasanya sedekah itu bisa mematikan api neraka ya. bahwasanya api uh, sedekah itu bisa mematikan api neraka Ya. Sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah ya. Takutlah kalian kepada api neraka walaupun hanya dengan bersedekah satu butir kurma ya. Satu butir kurma ini mungkin kalau dihargakan ya tidak nyampe seribu perak ya boleh jadi. dan dengan sedekah seribu perak itu kita eh, bisa di uh, hindarkan dari api neraka ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian uh, di sini bisa kita ambil pelajaran Rasulullah menghancurkan kepada para wanita ini untuk bersedekah karena eh, neraka ini didominasi oleh kalangan kaum wanita. Maka supaya terhindar dari neraka bersedekahlah. Supaya terhindar dari api neraka maka bersedekahlah. Kemudian faqamat imra'atun min sitatin nisa' Kata Jabir, ada wanita di antara tengah di antara ibu-ibu para sahabiat yang ada di situ yang berdiri ya, dari kalangan dari tengah-tengah mereka. Dan mereka sab'aul khaddain ya. Wanita tersebut yang memiliki pipi yang yang memiliki pipi warna yang yang ya uh, kaannaha eh, leisat mahal fitnah ya. Intinya wanita ini pipinya enggak ya enggak enggak enggak dibalut dengan uh, daging yang yang banyak sehingga ya mungkin uh, tirus atau mungkin kurus ya uh, pipinya yang jelas laisat mahalul fitnah ya wanita ini tidak menjadi fitnah yang sangat bagi uh, para sahabat ya Dan hal ini menunjukkan kepada kita ya menjadikan pelajaran buat kita bahwasanya uh, uh, uh, apa namanya uh, wajah ini bukanlah aurat ya yang uh, bagi wanita ya bukanlah aurat artinya kalau seandainya mau uh, tidak pakai cadar pun tidak mengapa dan kalau pakai cadar itu tentunya lebih afdol ya dan sebagian ulama dan mengatakan bahwasannya pada saat itu ini belum diwajibkan untuk berhijab ya, belum diwajibkan untuk berhijab sehingga uh, sehingga di antara sahabiah dan ini yang berdiri bertanya kepada Rasulullah dia tidak ber, berhijab atau tidak menutup wajahnya ya. Dia mengatakan lima ya Rasulullah. Eh, wanita ini yang berdiri ini mengatakan kenapa ya Rasulullah? Kenapa nih kami ini para wanita ini kaum wanita ini adalah kaum yang mendominasi neraka ini kenapa ya tentunya ini pertanyaan yang uh, supaya wanita tersebut dan yang lainnya terhindar dari api neraka ya sebabnya apa ya sehingga kalau tahu sebabnya yang bisa memasukkan ke dalam neraka mereka bisa menghindarinya ini uh, penuh semangat yang uh, di, tergambar kepada kita bahwasanya mereka para sahabiat betul-betul ya khawatir dirinya masuk ke dalam kategori orang-orang yang mendominasi neraka jahanam ya. Ini satu perkara yang sangat penting sekali ya, harus diketahui oleh para wanita. Jangan sampai nggak tahu ternyata itu dilakukan oleh mereka ya. ya para wanita ini ibu-ibu harus tahu ini apa ternyata yang membuat neraka ini dijejali oleh para wanita ya. Jangan sampai Eh, kita ini para wanita, orang-orang di sekitar kita, wanita-wanita atau saudari-saudara kita termasuk diantara yang menjejali neraka nih. Harus kita sampaikan apa yang membuat mereka uh, masuk ke dalam neraka, mendominasi isi mendominasi isi neraka ini. Kata Rasulullah, "Li'anna kunna tukfirna syakah wa takfurna al-ashir." Karena kalian ini kata para wanita. Kata kata Rasulullah, karena kalian ini para wanita eh, tukfirna syakah kebanyakan ngeluh ya kebanyakan ngeluh yang pertama yang kedua takfurnal ashir kufur nikmat kepada suami ya ini sering sekali terjadi seperti ini ya. wanita itu sering terjadi uh, terhadap suaminya uh, padahal suaminya sudah bertahun-tahun memberikan perhatian memberikan nafkah ya apa yang diinginkannya diberikan ya kemudian ada satu kesalahan dari suami Wanita itu sering mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan pada suamiku. Eh, ini dengan mudahnya jasa yang diberikan kepada eh, dia oleh suaminya bisa hilang seketika karena satu kesalahan. Ya, ini sering terjadi eh, di kalangan para wanita ya, sering sekali terjadi demikian. Dan e, ternyata hal itu membuat e, seorang wanita masuk ke dalam neraka. Bahkan kebanyakan wanita mengisi neraka itu disebabkan itu Ya, disebabkan karena sering ngeluh ya ya sedikit-dikit ngeluh ini capek ini atau apa ya mungkin uh, tetangga sudah punya ini sudah punya itu pengen ini pengen itu ya uh, banyak keluhan-keluhan yang yang kemudian itu ternyata bisa menyebabkan uh, mengantarkan mereka kepada neraka jahanam naudzubillah ya semoga uh, Eh, saudari-saudari uh, kita bisa terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin ya. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Jabir ketika Rasulullah SAW menyampaikan demikian, faj'alna yatasaddaqna min huliyihin ya. Kemudian mereka langsung bergegas untuk mengeluarkan harta mereka ya uh, dalam rangka bersedekah ya dalam rangka bersedekah ya. langsung pada saat itu juga min yulqina fi thawbi bilalin ya di taruh di bajunya Bilal min aqra min uh, min aqratihin wa khawatimihin anting-anting cincin-cincin itu langsung dilepas-lepas ya sama mereka para sahabiat uh, agar apa? Agar mereka terhindar dari api neraka ya. Dengan itu, dengan sedekah yang diberikan, mereka akan terhindar dari api neraka. Maka uh, ini menunjukkan bagaimana mubadarahnya, bersegeranya kaum sahabiat ya yang uh, untuk supaya bisa melakukan amalan yang bisa menghindarkan dari api neraka ya, menghindarkan mereka dari api neraka. Selain itu kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh para sahabiat ya yang bersegera memberikan harta sedekah kepada uh, ditaruh di bajunya Bilal bin Abi Rabah adalah bolehnya seorang wanita, seorang istri bersedekah tanpa pengetahuan suaminya. Kalau itu adalah harta dia ya. Nanti dia, cincin dia, ya, uang dia, uang istri memang hasil Eh, hasil istri atau mungkin dikasih suami yang memang sudah jadi hak istri kemudian dia mau sedekah maka nggak izin nggak bilang-bilang ke suami maka ini satu hal yang diperbolehkan ya satu hal yang diperbolehkan tidak apa-apa ya dan bagi seorang suami kalau istrinya bersedekah tanpa pengetahuan ya kenapa harus marah ya nggak apa-apa ya toh itu juga adalah harta mereka toh kalaupun itu sudah uh, dari kita dari suami Ya kan kita sudah ngasihkan ke mereka. Mereka terserah mau mau dikasihkan, mau disedekahkan, apakah mau di uh, belanjakan terserah. Ini hak hak suami, hak istri ya. Dan para sahabiat ini semangat untuk bersedekah uh, dan mereka tidak tidak izin dulu ke uh, suami mereka apakah uh, uh, dulu bilang dulu nanti uh, mungkin mau uh, sedekah ini cincin atau kalung atau Eh, anting-anting uh, enggak ada ya, sekarang pun demikian ya nggak perlu SMS dulu mas ya saya mau sedekah seratus ribu boleh enggak ya nggak perlu seperti itu kalau memang uh, uangnya dia mas silahkan nggak apa-apa berapapun berjuta-juta sekalipun ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa kalau itu memang uangnya istri dan suami nggak usah marah ya memang itu adalah haknya dia ya justru hendaknya didorong dimotivasi karena dengan itu eh, istri kita ya saudari-saudara kita bisa terhindar dari dari api neraka ya jangan sampai uh, ternyata memang itu yang menyebabkan ke dalam api, uh, masuknya seorang wanita ke dalam api neraka jahanam atau orang-orang yang berada di sekitar kita karena perbuatan yang tadi ya. Kemudian di Allah hindarkan karena sedekah ya. Amin ya rabbal alamin. Taib <clears throat> Taib itu hadis yang ke-151 kita lanjut ke hadis yang ke-152 hadis terakhir dari bab seputar salat Id ya. An Ummi Atiyah Nusaybah Al-Ansariyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil Idain al-awatiqa wa Al khudur ya. Wa amara al-huyyada ay ya'tazilna musalla al-muslimin ya. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري ومسلم Dari sahabiah Ummu Atiyah Nusaibah Al-Ansariyah ya. Nama aslinya adalah Nusaibah Al-Ansariyah ya. Kunyahnya Ummu Atiyah ya. kunyahnya Ummu Atiyah. Beliau mengatakan qalat ya. Ya ketika sahabiah atau sahabat ya e, mereka mengatakan uh, Rasulullah memerintahkan kita uh, aku mendengar dari Rasulullah uh, atau aku melihat Rasulullah melakukan ini ya. Uh, kami dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan hal ini maka itu hukumnya adalah sama seperti hadis yang disabdakan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. ya. Nah, hal ini Nusaibah atau Nusaibah Al-Ansariyah yang mengatakan, beliau mengatakan amarona Rasulullah. Maka sama saja ini adalah Rasulullah yang menegaskan kepada kepada mereka dan kita uh, tidak ragu akan menerima hadis tersebut ya. Sekalipun yang mengucapkan adalah sahabat tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kami an nukhrija fil idainil awatiqa wa khudur untuk mengajak berangkat di salat Id itu semua gadis-gadis ya. Wa amarul huyyat bahkan eh, para wanita yang sedang haid juga diminta untuk diajak. Cuma dengan catatan ya atazilna musallal muslimin mereka itu meng, uh, tidak berada satu uh, space yang digunakan untuk sholat oleh kaum muslimin dan kaum muslimat ya. Tapi <clears throat> kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, satu hal yang menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya menghadiri sholat Id ya. pentingnya menghadiri sholat Id ya. Yang bahkan Rasulullah saw alaihi eh, menyampaikan akan afdaliyah terkait dengan salat lima waktu, salat wajib ini bagi wanita di rumah. Tapi untuk sholat id, ini Rasulullah SAW perintahkan bahkan tidak hanya wanita-wanita, eh, tidak hanya ibu-ibu saja, tapi para gadis-gadis, ya, para gadis-gadis yang umumnya mereka itu dalam kamar, nggak kemana-mana, mereka itu eh, pemalu ya, karena tentunya gadis-gadis ini eh, menjadi fitnah yang sangat besar. Tapi pada sholat id ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk diajak berangkat ya. Untuk apa? untuk supaya tampak uh, banyaknya kaum muslimin ya. Ini salah satu hikmah dan tujuannya bahwasanya kaum muslimin ini sangat sangat besar, sangat banyak ya. Bahkan para wanita yang sedang haid pun diperintahkan ya. Cuman ada satu hukum ya'tazilna musallal muslimin ya. Mereka itu menghindari tempat solatnya di mana uh, kaum muslimin laki eh, laki-laki di depan, wanita di belakang laki-laki Kemudian huyad ini wanita-wanita yang haid ini maka tidak bergabung ya di e, barisan di soft-soft e, para wanita ibu-ibu ya enggak tapi di belakang ya supaya enggak uh, mengganggu ibu-ibu yang mau sholat uh, enggak memutus soft ya maka mereka yang yang para wanita yang sedang haid itu uh, hadir di tempat itu tapi menghindari space yang digunakan untuk sholatnya kaum muslimin ya. Kemudian juga dianjurkan di sini bahwasanya sholat id itu ditegakkan di uh, di tempat yang luas ya musalla musalla tempat sholat namun itu terdiri bukan dari bangunan ya tapi uh, di tempat Eh, yang luas apa lapangan ya bahasa kita mungkin di sini di lapangan ya kalau Rasulullah SAW dulu ya tentunya uh, di luar di luar dari Masjid Nabawi ya sekarang juga sudah dibangun dibangun masjid juga masjid kecil di samping Masjid Nabawi Nah, itu dilakukan di kharijul bunyan, di luar bangunan. Ya, ini dianjurkan, ya, dianjurkan supaya uh, apa hikmahnya ya, diantara antara hikmahnya adalah menampakkan syiar kaum muslimin ini uh, terlihat uh, besar ya. Liyashhadna uh, uh, ya, syiar kaum muslimin itu supaya tampak ya. Ya, kaum muslimin banyak ya, tampak ini. Adapun kalau di dalam bunyan, dalam bangunan tentunya ini akan uh, tidak terlihat dengan banyak ya. لأنها شعيرة عظيمة فيجب أن تظهر wa muslimun fi sa'idin fi sahra'ih. Karena ini adalah syiar yang sangat besar, maka hendaknya tampak jelas sehingga kaum muslimin semuanya keluar di sa'id fi sahra'ih ya, di uh, tanah lapang ya. Di lapangan, nah, apakah itu di gurun pasir ya kalau di Timur Tengah ya. Kemudian kunna nu di lafaz yang lain kunna nu'maru an nakhruja yaumal id hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta takhrujal huyyat ya. Kami diperintahkan untuk keluar di hari Id sampai sampai sampai para gadis juga diminta untuk keluar untuk sholat Id dari dari kamar-kamar mereka. Bahkan hatta takhrujal huyyat bahkan para wanita yang sedang haid juga diperintahkan fayukabbir nabi takbirihim mereka bertakbir dengan takbirnya kaum muslimin nah sehingga di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa orang-orang yang sedang haid ya itu wanita-wanita yang sedang haid itu boleh untuk berzikir ya bertakbir bertahlil ya bertasbih itu boleh saja ya wa inna matamna'u min qiraatil Qur'an yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an ya menyentuh Al-Quran ya, ini yang dilarang. Adapun kalau zikir ya maka itu diperbolehkan saja. Maka orang wanita-wanita yang haid tetap berzikir jangan sampai dalam satu pekan ya nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zikir sama sekali. Ini satu hal yang disayangkan sekali ya. Namun tetap ada zikir yang harus dirutinkan. Mungkin punya rutinitas zikir pagi sore ya. Ini juga tetap dilakukan ya. Atau mungkin zikir-zikir yang umum, yang tidak muqayyad ya, yang mutlak ini juga silahkan untuk dilakukan ya. Taib uh, muslimin kiranya mungkin itu dua hadis terakhir dari bab seputar uh, seputar salat Id. Insyaallah di pertemuan depan kita akan lanjutkan ke uh, bab salatil kusuf ya. Masuk di bab terkait dengan salat gerhana ya. Kita cukupkan di pertemuan ini. semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan umumnya kepada para Uh, pendengar sekalian dimanapun berada. Uh, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.